الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيبنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فقال الله عز وجل في كتابه الكريم من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا عباد الله hamba-hamba Allah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk sebentar untuk melaksanakan kewajiban kita yaitu kewajiban tafakkur fiddin. Senantiasa memahami, mempelajari ajaran Islam secara mendalam. dengan demikian diharapkan seluruh aktivitas kita bisa ya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, tema pengajian kita pada siang hari ini ya, adalah al-hiwar al-mu'asir. Dialog kontemporer yang berkaitan dengan dakwah dan tarbiyah. saudara sekalian, hafizahullah, di antara wasilah sarana dakwah dan tarbiyah yang merupakan kewajiban setiap muslim adalah al-hiwar dialog. Kita berdialog duduk sebentar dengan hati yang bersih, yang tenang, pikiran yang jernih untuk melihat kembali sejauh mana kewajiban yang sudah kita lakukan yang berkaitan dengan dakwah dan tarbiyah mengajak manusia untuk benar-benar hanya menjadi hamba Allah dan mentarbiyah mendidik diri kita agar benar-benar menjadi seorang muslim yang berkualitas. Ada beberapa hal yang kita dialogkan. Yang pertama, Bapak sekalian hafizahullah, kaum muslimin saudara-saudara kita sering menjadi dohaya atau dohiyah korban daripada taktib oleh ya, perencanaan orang-orang lain atau lebih tepatnya orang-orang yang tidak senang terhadap dakwah dan Islam. Betapa kaum muslimin waktunya tersita ya, ya, oleh proyek-proyek ya, yang telah direncanakan jauh-jauh oleh musuh-musuh Islam. Sehingga umat Islam tidak bisa berbenah diri karena setiap hari ya, hanya menjadi korban daripada ya, perencanaan musuh-musuh Islam. Dimunculkanlah Ahmadiyah, dimunculkanlah Nabi palsu, dimunculkanlah karton Nabi Muhammad SAW dan lain sebagainya. Sehingga kita sibuk ya, menuruti atau sibuk ya, bereaksi terhadap proyek-proyek yang telah direncanakan jauh-jauh oleh musuh-musuh Islam tujuannya adalah untuk intisos al-quwa ad-da'awiyah wa tarbawiyah untuk menyedot potensi dakwah dan tarbiyah kita. Dan yang benar Allah justru kita yang harus mukhattitu li anfusina. Kitalah kaum muslimin pemimpinnya yang dipimpin ulamanya, umatnya, presidennya dan rakyatnya mempunyai planning sendiri untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki anak bangsa kita ini. Bukan kita ya, selalu merespon dan merespon ya, hal-hal yang memang sudah menjadi planning mereka. Dari itulah yang kita lihat dari Al-Quran dan Al-Hadis. Makanya Al-Quran ada surat-surat Makkiyah. Al-Quran ada surat-surat Madaniyah. Al-Quran memberikan contoh bagaimana Rasulullah SAW sahabatnya berdakwah dengan diam-diam atau rahasia. Tetapi dalam perayaan tertentu Rasulullah SAW sahabatnya setelah itu atas izin Allah berhasil menegakkan kalimat Allah di muka bumi ini sampai di bumi Allah Indonesia. Karena adanya planning yang jelas, adanya perencanaan yang jelas yang tidak bisa diganggu oleh planning-planning orang kafir. Ini pertama teruskan. Yang kedua, ya ibadah Allah Di dalam dunia dakwah dan tarbiyah yang sudah sering kita lakukan dan juga sekaligus kita saksikan, kadang-kadang sebagian kita atau saudara kita tidak tepat dalam tahdidul aulawiyah. Tahdid al-aulawiyah menentukan skala prioritas. Kenapa kita harus menentukan skala prioritas? Jawabnya adalah karena kita semuanya ini manusia yang mempunyai keterbatasan. Keterbatasan ilmu kita, keterbatasan informasi kita, bahkan keterbatasan umur kita. Sementara kewajiban dari Allah begitu banyak, begitu besar. Sementara pekerjaan-pekerjaan besar dalam Islam ini begitu banyak. Dan kita tidak bisa melaksanakan itu semuanya dalam waktu yang sama. Tidak, kalau begitu, labunda an nuhaddida al awlawiyat fil amal. Kita harus menentukan sekarang prioritas dalam beramal. Kita lihat dalam Islam, Bapak Ibu sekalian, ada yang namanya fardu ain. Yang setiap muslim atau muslimah laki-laki muslim atau perempuan yang muslimah semuanya berkewajiban untuk mengamalkannya tidak gugur kewajibannya karena setiap individu mempunyai kewajiban masing-masing. Ini harus lebih diprioritaskan daripada yang lainnya. Ulama Islam mengatakan hal-hal yang hukum yang fardu ain adalah diantaranya memahami al-ulum asyariyah, memahami ilmu-ilmu agama, terutama Al-Quran dan As-Sunnah, terutama adalah akidah, fikih dan lain sebagainya. Kenapa itu fardu ain? Karena ya, kalau kita tidak tahu tentang tata cara sholat, kalau kita tidak tahu tata cara berumah tangga, kalau kita tidak tahu tata cara dalam membangun bangsa ini sesuai dengan ajaran Allah, maka seluruh amal kita tidak akan diterima oleh Allah karena amal ibadah kita diterima oleh Allah syaratnya dua. Yang pertama ikhlas semata-mata karena Allah, yang kedua paham benar yaitu ukurannya mengikuti Rasulullah SAW. Maka setiap muslim laki atau perempuan, pemimpin atau yang menjadi pemimpin, semuanya berkewajiban untuk mendalukan fardu ain sebelum yang lainnya. Baru yang kedua dari fardu kifayah kewajiban ya bagi kaum muslimin tetapi ketika dilakukan oleh sebagian itu sudah cukup nanti diteruskan fardu yang seterusnya adalah sunnah muakkadah sunnah yang dikokohkan yang jarang ditinggalkan Rasulullah SAW tapi bukan wajib nanti juga setelah itu kita tahu yang sunnah nah ini kadang-kadang di tengah-tengah masyarakat yang sunnah lebih diperdebatkan, lebih didahulukan daripada yang wajib. Contoh, sholat Idul Fitri hukumnya apa Bapak Ibu? Apa Bapak Ibu? Hukum sunnah. Menjaga persatuan ukhuwah Islamnya hukumnya wajib. Orang lebih banyak memperdebatkan kapan Idul Fitri daripada bagaimana kita menjaga Islam. Bukan berarti kita mengecilkan sholat Idul Fitri, itu sunnah Nabi SAW. Tetapi sudah barang tentu, kurang bijak, kurang cerdas kalau waktu kita habis untuk berdiskusi, bahkan berdebat, bahkan menjadikan grup-grup yang begitu banyak. Dalam hal yang sunnah, tetapi yang wajib kita tidak perhatian secara menyeluruh. Umroh, nah ini bulan April apa itu? Bulan April ini biasanya bulan umroh banyak orang umroh dan itu bagus sunnah Nabi. Tetapi tetap hukumnya sunnah secara fikul ahkam. Sementara tidak sedikit saudara kita yang tidak bisa melanjutkan sekolahnya dan belajar hukumnya wajib. Tidak sedikit saudara kita yang terancam murtad karena tidak kuat makan. Bahkan saya mendengar dari mahasiswa saya sendiri, ibunya itu murtad masuk Kristen gara-gara dia menjadi janda masih muda kerja di sebuah perusahaan dan kemudian kecantol aktivis Kristen masuk Kristen padahal dia sebelumnya anggota pengajian aktif bahkan kata anak setiap malam ya, sholat malam dia mulai tahajud ketika diingatkan oleh anaknya agar masuk Islam, agar kembali lagi ke Islam, dalil dia yang sudah Kristiani ini, udah nak kamu jangan ya, menceramai saya. Lakum dinukum waliyadin. Jadi orang Nasrani bisa dalil lakum dinukum waliyadin karena dulunya itu pengajian. Tapi pengajiannya tidak tahu skala prioritas sehingga bisa terjadi. Sudah orang saya cintai, jadi tahdidul awlawiyah menentukan skala prioritas dalam tarbiyah pendidikan dalam dakwah adalah sebuah jenis cahaya Di saat banyak orang yang capek-capek bekerja, tetapi saudara sekalian, yang dikerjakan bukan hal yang prinsip, yang mendasar. Kita masih sering mendengar di masyarakat ini mempertentangkan antara saudara kita, orang tua kita yang semangat mengadakan maulid Nabi dan yang dianggap kurang semangat mengadakan maulid Nabi. Bahkan tidak sekedar memperdebatkan, terjadi fitnah, bahkan memusuhi saudaranya yang tidak menyelenggarakan maulid Nabi dituduh anti maulid dan sebagainya. Dan ini beredar di mana-mana. Padahal yang terpenting, ya, terlepas daripada perbedaan ulama dulu dan ulama sekarang yang terpenting adalah bagaimana kita menyintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tanda bahwa kita menyintai Nabi adalah kita mengikuti karena kalau hanya cinta-cinta saja yang berarti pada Allah kalau cinta-cinta saja tapi tidak dibuktikan dengan mengikuti Nabi Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan itu cinta yang bohong, itu cinta palsu, dan difonis bohong dalam mencintai Allah. Ini bisa kita lihat dalam tafsir Ibnu Katsir ketika beliau menafsirkan ayat 31 dalam surat Ali Imran. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Yaghfir lakum. Katakan Muhammad, jika kamu cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Aku di sini maksudnya Nabi Muhammad SAW niscaya Allah akan menyintai kamu. Tetapi sebagian saudara kita, sebagian orang tua kita yang kita hormati, yang kita cintai, masih memperdebatkan tentang masalah murid Nabi. Padahal yang harus dipentingkan adalah bagaimana umat ini menyintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang di antara tanda-tandanya adalah membela beliau menghidupkan sunnah Rasul, mengikuti beliau, meneladani beliau, bukan acara-acara rutinitas yang namun bila dalik dipakai senjata untuk menohok saudara-saudaranya. Sehingga ada kita habis, habis, habis dan habis. Ini yang kedua. Yang ketiga, saudara sekalian, hafizahullah. <clears throat> Perjuangan dan kebangkitan saudara-saudara kita di dalam dunia dakwah dan tarbiyah ini kadang-kadang digerogoti dari dalam saling memakan saudaranya bukan saling menolong dan memperkuat saudaranya gerakan kata atau tarbiyah yang mempunyai ya, karakter tertentu ya umpamanya tidak mesra dengan yang lainnya ya Pengajian yang lainnya kurang mesra dengan anggota pengajian yang lainnya. Bukan sudah kurang mesra, bahkan kadang-kadang memfonis, memfonis sesat, memfonis ahli bid'ah. Padahal masih sama-sama kaum muslimin yang kembali pada Quran dan Sunnah hanya perbedaan-perbedaan yang sifatnya kadar. Ini artinya apa? Kaum muslimin yang harusnya umat dan wahidah, satu umat dimakan sendiri di dalamnya. Sehingga yang seharusnya semuanya jadi besar, akhirnya semuanya bukan jadi besar, jadi gemuk, semua kurus, semua sakit, karena habis dalam pertikaian internal. Padahal kalau kita tahu secara mendalam, semuanya itu punya peran di dalam Islam. Tetapi yang terjadi kadang-kadang ya, saling memakan, saling menjatuhkan. Ini sudah barang tentu harus secepatnya diakhiri dan dibenahi bahwa kita harus benar-benar ya berjuang ya mendakwahkan Islam mentarbiah diri kita anak-anak kita dan generasi kita agar menjadi umat yang bersatu umat yang terbaik bukan umat yang memakan saudaranya menjatuhkan saudaranya yang keempat Bapak Ibu dan Saudara yang saya cintai karena Allah dan saja yang insya yang kita lihatkan adalah ilah hadimma bagaimanapun juga dalam batasan tertentu sebuah islamnya ini sudah ya, membuahkan hasil meskipun belum optimal sekali jadi kita tidak boleh mengecilkan pengajian setiap bulan seperti ini atau di perumahan kita seolah-olah ini rutinitas. Kenapa saudara sekalian? Karena tidak bisa kita pungkiri pengajian-pengajian di perkantoran, pengajian-pengajian di masjid-masjid perumahan, pengajian-pengajian di kampus, pengajian-pengajian di RT RW telah membangkitkan gairah Islam. Dulu ya, tidak begitu banyak orang berjebak apalagi di kantor-kantor pemerintahan, di perusahaan-perusahaan swasta. Sekarang alhamdulillah meskipun itu belum ukuran yang ideal, tanpa tidak kita syukur. Dulu jangan orang-orang itu memotivasi anaknya untuk hafal Quran. Sekarang sudah banyak dan banyak anak-anak saudara kita kelas 6 SD sudah hafal Quran. Dikirimkan di pesantren takut Quran hafal Quran. Kemudian meneruskan pesantrennya dan kemudian menjadi aktivis dakwah di kampusnya, kemudian memakmurkan masjid-masjid ya pemerintah dan masjid swasta. Masya Allah, ini buah daripada kebangkitan Islam. Sekarang saudara sekalian sudah bukan hari yang tabu berbicara tentang pentingnya tegaknya syariat Allah, pentingnya berjihad, ya, pentingnya ya kita mengadakan pembinaan yang dulu hari yang seperti itu dianggap sesuatu yang mengancam. Subhanallah. Terbukti saudara sekalian di Afghanistan meskipun sekarang masih perlu bantuan seluruh kaum muslimin atas izin Allah kemudian dengan kebangkitan Islam bisa mengusir negara terkuat yang menjadi saingan Amerika yaitu Rusia padahal Afghanistan itu 80% penduduknya kita huruf umiyun tetapi atas izin Allah bisa mengusir Rusia dan Rusia sendiri sekarang menjadi berkembang menjadi sekian banyak negara ini tidak bisa kita pungkiri wahai saudaraku yang saya cintai karena Allah Masya Allah. Nah, memang masih banyak permasalahan yang tadi sudah kita sebut sebelumnya. Tetapi kita harus mensyukuri, berterima kasih kepada Allah, kemudian kepada saudara-saudara kita yang beramal Islam. Tidak boleh kita mengakui. Karena orang yang tidak bersyukur kepada manusia, dia tidak bersyukur kepada Allah. Malam yaskurin nas, lam yaskurillah. Barang siapa yang tidak pandai bersyukur kepada manusia, maka dia tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu terakhir Bapak Ibu sekalian Dialog ini kita isi dengan dialog yang terakhir yang kelima adalah Haulai ulama Haulai du'at ila Allah Khadamul Islam Ulama-ulama kita Aktivis-aktivis jamaah kita Dari jamaah apapun Dari gerakan apapun Dari organisasi apapun Mereka saudaraku yang saya cintai karena Allah Telah berkhidmat telah melayani Islam, telah memperjuangkan Islam. Sekarang pertanyaannya, apa yang saya, apa yang kita berikan untuk Islam? Bukan banyak mengkritisi orang-orang yang sudah berjuang untuk Islam. Di sana ada ulama-ulama dakwah yang sudah memberikan yang terbaik pada Islam melalui ya kitab-kitab tafsirnya, kitab-kitab hadisnya, kitab-kitab akidahnya. Sebagai ulama sudah berjuang untuk Islam melalui ya dakwah-dakwah yang akan pentingnya syariat Allah harus ditegakkan. Pentingnya khilafah Islamnya harus didukung bersama-sama karena itu memang ajaran Allah, karena itu dipraktekkan oleh salafus salih pendahulu-pendahulu kita. Sebagai ulama-ulama kita telah berjasa menanamkan akidah sahih, akidah yang benar yang jauh dari khurafat yang jauh dari syirik dan kekufuran karena syirik dan kekufuran itu menjadikan seseorang atau masyarakat atau keluarga atau negara hancur karena perbuatan syirik dan kufur maka Allah berfirman kutilal insanu ma akfar jadi setiap kekufuran dan syirik itu akan melahirkan musibah-musibah yang lainnya dan sebagai ulama kita dalam dakwah, sebagai aktivis dakwah kita, ada yang sekarang prioritasnya adalah di mana mana ceramah tentang pentingnya akidah yang benar. Itu juga berjuang untuk Islam. Sebagian saudara kita mengingatkan kita akan pentingnya sholat berjamaah, menghidupkan masjid, menghidupkan rumah Allah dengan sholat berjamaah, dengan pikir, dengan kajian-kajian Islam, Bahkan sebagian mereka keluar sekian hari, sekian bulan dari tempat ke tempat, dari kota ke kota, dari negara ke negara, berdakwah dan berdakwah. Mereka telah melayani Islam, untuk Islam. Sebagian orang tua kita, saudara kita, ya, berjuang siang malam mentarbiah santrinya agar menjadi penghafal Quran, agar kenal bahasa Arab, sehingga dia kenal Islam karena literatur Islam kebanyakan menggunakan bahasa Arab setiap malam fajar mengajari santri-santrinya mereka adalah berjuang untuk Islam sebagian saudara-saudara kita memperbanyak rumah sakit Islamnya memperbanyak pendidikan Islamnya mereka juga telah berjuang untuk Islam nah kalau ini yang kita kedepankan oleh saudaraku maka yang terjadi adalah al-mahabbah cinta Akan saling menyintai saling menghargai ya saudara-saudara kita yang telah beramal Islam. Nah kalau kita ini rencanakan, kita taktik, kita planningkan sesuai dengan guyur kecenderungan yang skala prioritas kita, maka saudaraku yang saya cintai karena Allah, kita tidak terperangkap dalam hal-hal yang sebelumnya tadi. Saling memakan, saling hujat, namun bulan terperangkap dalam ya tahdid eh, planning-planning orang-orang kafir sehingga kita berjalan sesuai dengan proyek Mega Robani yaitu dakwah yang sudah digariskan mengikuti Alkitab dan Inilah dimana Bapak Ibu yang saya melihat dewasa ini begitu maraknya pengajian, maraknya jamaah-jamaah Islam sehingga kita harus mempunyai tasawur persepsi yang jelas dengan demikian diharapkan potensi kaum muslimin kaum muslimin bisa terhimpun menjadi sebuah kekuatan besar bukan saling menjatuhkan, ya, bukan saling ya apa namanya mengecilkan, tapi yang terjadi adalah seperti kaidah perjuangan, kaidah tarbiyah dan dakwah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Rashid Ridho yang mengatakan ya, yang mengatakan nata'awanu fi mattafaqna alih. Kita harus saling tolong menolong dalam hal yang kita sepakati. Bayang-bayang itu guna ya dan sebagiannya harus pasal toleran ya, toleransi terhadap hal-hal yang diperdebatkan di mana kita ada perbedaan perbedaan kecil di dalam masalah-masalah fikih perbedaan kecil dalam hal-hal skala prioritas dakwah perbedaan kecil dalam menggunakan sarana-sarana dakwah itu sebenarnya hendaknya kita sama toleransi kita menghargai tetapi bahwa itu, hal yang sifatnya mutabak alaih yang kita sepakati ijma'nya para ulama kita harus bersatu bersama-sama jangan sampai kita membiarkan saudara kita bekerja sendirian Inilah bapak sekali lima hal yang saya sebut dengan istilah al-hiwar, al-mu'asir, dialog kontemporer yang berkaitan dengan dakwah dan tarbiyah. Dan semoga ada manfaatnya karena judulnya hiwar dialog kami persilahkan Bapak Ibu yang memberikan masukan atau bahkan mungkin pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.